as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Sekarang pada adilan. Pertanyaan terkait dengan al-adlu. Adilan ma'udila anil akhari. Jadi yang dimaksud dengan adilan, jadi adilan di sini lafaz yang disebutkan dalam bait syair. Ya sebelumnya tadi disebutkan bahasirnya yang dimaksud dengan lafaz ini ma'udila anil akhari yakni sesuatu atau ism yang diubah dari bentuk yang lain wa huwa la budda ayyakuna alaman aw sifatan dan ia ism ini yang diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain harus berupa alam ataupun sifat. Ya, bisa berupa alam dan juga bisa berupa sifat. Misal alam ini contoh yang alam, contoh yang nama, Omaru, Ya, ini nama Omar, Ya, Umaru. Kemudian misal sifati, contoh untuk yang sifat, ya, ini masna, ini masna ya. Tak, bukan nun. Masna, Ma'dulatan an mada ini perubahan dari apa? An isnaini dari isnaini. Jadi isnaini isnaini diubah menjadi makna. Jadi ini adilan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan terjadi pada alam nama maupun sifat. Hati Umaru fi jumlatin mufidatin wa arifha. Datangkan kata Umar dalam satu kalimat yang sempurna wa a'ribha dan i'rabkan ia. Contoh, marartu bi Umar. Saya melewati Umar. Karena pembahasan al-mamnu min sharf itu terkait dengan majrur, maka contoh kalimat ini juga dalam keadaan yang majrur. Ya. Marartu bi Umar. Ya. Marartu fi'lun wa fa'ilun. Ya. Itu Marartu idza fi'il beserta fa'ilnya. Bonek sa itu sebagai fa'ilnya. Kemudian bi Umara al-ba'u harfu jarin. Ba adalah huruf jar. Umara ismun majururun bil ba'i. Umara ini isim yang majurur dengan sebab huruf ba tersebut. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Tanda jarnya dengan fathah. niabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah Kenapa dia masyurur? Kenapa tanda jarnya dengan fathah? Sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu mamnu'an minas sarfi. Karena dia mamnu' minas sarf. Tidak menerima tanwin. Terhalang dari tanwin. Wal mani'ulahu al-alamiyatu wal adlu. Dan yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah dan adl. Karena dia merupakan nama alam dan karena dia Eh, merupakan al-adlu tadi, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dua sebab, alamiah dan adl. Ini. <clears throat> Itu contoh al-adlu ya, ma'al alam. Ya, al-adlu dengan nama. Kemudian contoh yang berikutnya al-adlu ma'al wasfi. Adl dengan sifat. Misaluhu contohnya dalam ayat di surah Al-Fatir ayat yang pertama ya, uli ajnihatin matna wa sulasa wa ruba'a matna ya, kayak Arabnya ya, dari ayat ini matna badalun min ajnihatin matna dalam ayat ini sebagai badal dari ajnihatin wa badalun majruri majrurun dan badal dari isim yang majrur maka dia juga ikut majrur karena badal itu termasuk sawabi jadi mengikuti isim sebelumnya kalau sebelumnya majurur maka dia badal itu juga ikut menjadi majurur kalau seandainya marfo maka badal ikut menjadi marfo kalau seandainya sebelumnya itu mansub maka badal ikut menjadi mansub nah dalam ayat ini sebelumnya itu majurur ini hatin ini majurur maka badalnya juga ikut menjadi majurur ini jadi masna kemudian wasulata waruba'a itu semua majurur wa alamatu jarhi fathatun dan tanda jarnya adalah fathatun muqaddaratun ya, fathah muqaddarah pada lafaz masna ini tanda jarnya fathah muqaddarah fathah yang ditakdirkan alal alifi pada alif ya, makna ya, itu diakhiri dengan alif di situ ada fathah yang ditakdirkan fathah yang tidak tampak ya, terhalang oleh alifnya tersebut ya. kemudian fathah tersebut fathah yang muqaddarah tersebut niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu ismun la yang sorifu karena dia adalah isim yang tidak menerima tangwin wal mani'u lahu al wasiyatu wal adlu yang mencegah dia dari tanwin yang mencegah dia dari majrur dengan kasrah adalah wasiyah dan adl dia merupakan sifat dan termasuk adl yakni perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini contoh untuk yang al-adlu, yang satu al-adlu ma'al alamiyah, eh, ma'al ma al alam, al-adlu dengan nama, dan yang satunya al-adlu dengan sifat. Berikutnya, ilal yang selanjutnya sesudah adel yakni Anif. Ini juga mengutip dari Syiah sebelumnya. Anif. Isyaratun ila ayyi syai'in isyarat pada apa ini? Anif ila muannatsi, isyarat pada muannas. Kam aqsamuhu berapa macam-macamnya? Jam'ul muannas salimu, jamak muannas salim. At-ta'nitsul lafzi wal ma'nawiyu. Ta'nis lafzi dan taknis maknawi. Al muannatsu bil alifi kam suratan lahu muannas dengan alif berapa bentuk padanya jadi bentuk muannas isim muannas yang ditandai dengan alif ada berapa macam bentuknya suratani ada dua macam bentuk huma al aliful maqsuratu wal mamdudatu yakni alif maksurah dan alif mamdudah Hmm. jadi muannas dengan alif ada dua yakni muannas dengan alif maksurah dan muannas dengan alif mamdudah misal maksurati contoh untuk yang maksurah ya, yakni Laila ya, alif yang ada di akhir pada nama ini Laila ini yang dimaksud dengan alif maksurah. Wa misalul mamdudati, contoh untuk yang alif mamdudah, hamra'u. Alif, kemudian diikuti hamzah yang ada pada nama ini. Ya, ini adalah contoh ataupun bentuk dari alif mamdudah. Hal yustaratu fil mu'annasi bil alifi ayyakuna alaman Apakah disyaratkan ya, pada muannas dengan alif tersebut harus berupa nama lah tidak au sifatan apakah disyaratkan harus berupa sifat lah tidak jadi tidak ada syarat dia harus nama apakah dia harus sifat idan ya, yakfi fihi ailatun wahidun jika demikian apa cukup padanya ailatun wahidun satu ilah saja ya, satu ilah saja, satu sebab saja sudah mencukupi untuk isim tersebut tidak menerima tanwin. Jadi tidak disyaratkan apakah ia harus alam atau sifat tidak. Jadi cukup dengan satu ilah yaitu taknis tadi dengan alif. manas atau taknis dengan alif. Mata wajadna isman fihi aliful maksuratu awil mamdudatu fa innahu la yansarifu. Ya, kapan saja kita dapati satu isem yang ada alif maksura atau ada alif mamdudahnya fa innahu la yansarifu maka sungguh dia tidak menerima tanwin <clears throat> ma taqulu sekarang perhatikan ada satu contoh ma taqulu fi asma'u apa yang kau katakan pada lafaz asma'u asma' hal huwa mamnu'un min sarfi apakah dia mamnu' min sarf terhalang dari tanwin na'am ya in qulta na'am jika engkau mengatakan na'am qulna ghairu sawabin kita katakan ini tidak benar kalau tadi dijawab dengan na'am maka dikatakan tidak benar wa in qulta la jika engkau mengatakan la tidak Fakadhalika itu juga demikian, artinya apa? Tidak benar. Tadi ditanyakan asma'u. Apakah itu mamlu minas Kalau dijawab dengan na'am, belum tentu benar. Kalau dijawab dengan la, juga belum tentu benar. Bagaimana? Laukanat asma'u alaman. Seandainya lafat asma'u itu berupa nama, fahuwa ismun mamnu'an minas sarfi maka dia adalah ism yang mamnu' minas sarf ism yang terhalang dari tanwin sehingga tadi dibaca asma'u tidak tanwin kenapa karena dia termasuk nama yang dimaksud asma'u itu adalah nama nama seorang perempuan ya, misalnya asma asma'u pintu Abi Bakrin asma pintu Abu Bakar itu nama nama seorang perempuan maka kalau yang demikian apa? Dia mamnu' min as-sarf. Adapun wa in kana al-maqsudu jam'a ismin asma'in Adapun yang jika di yang jika yang dimaksud itu adalah bentuk jam'a dari ism ism apa jamaknya asmaun lafat ismun itu jamaknya asmaun Nah, kalau yang dimaksud ini asmaun tadi adalah bentuk jamak dari ism, fahiya ghairu mamnu'atin minas maka dia tidak termasuk mamnu' minas sarf. Ya, jadi kalau asma yang dimaksud itu adalah bentuk jamak dari ism, maka dia tidak termasuk mamnu' minas sarf. Berarti apa? Dia tanwin, asmaun, asma'an ataupun asma'in. Nah, tapi kalau asma yang dimaksud tadi nama, nama seorang perempuan, maka dia mamno minas syaraf. Jadi berbeda. Sehingga tadi dikatakan kalau itu dijawab iya, ya belum tentu benar. Kalau dijawab tidak juga belum tentu benar. Perhatikan siapul salam. Ini yang dimaksud apa? Kalau yang dimaksud alam nama, maka dia mamno minas syaraf. Tapi kalau yang dimaksud itu jam dari iseng, maka dia ghairu mamno minas syaraf. <clears throat> Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat yang ke-23, "In hiya illa asma'un sammaitumuha." Tidaklah itu ya, sekedar nama-nama yang kalian menamakannya. Ini asma'un. Di sini tanwin dalam ayat ini. Ya. Kalau sudah dari ayat Al-Qur'an pasti benar, tidak mungkin keliru. Ya. Illa asma'un asma'ul di sini tanwin tidak termasuk mamnu minas Kenapa? Karena di sini yang dimaksud asma'un dalam ayat ini adalah bentuk jamak dari isim. Jadi tidak semua kata yang diakhiri dengan alif maksurah ataupun yang diakhiri dengan alif mamdudah itu mamnu minas Yang mamnu minas kalau dia muannas. Ya. Ini. Alif fil maksuratu. Yang berikutnya. Alif fil maksuratu. Alif ta'nis maksura. Contoh pada Laila. Ya, Laila. Ya. hati jumlah jumlatin mufidatin datangkan pada kalimat yang sempurna. Contoh, marartu bi Laila, aku melewati Laila. Bi Laila. A'rif bi Laila, Arabkan bi Laila ini. Al-ba'u harfu jarin. Ba'nya adalah huruf jar. Laila ismun maj'rurun bil ba'i. Laila ini ism yang maj'rur bilba'i dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirihi. Tanda jarnya itu dengan fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan ala akhirihi pada huruf akhirnya. Niabatan alil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Jadi pada Laila diakhiri dengan alif, alif maksurah. Nah, pada alifnya itu ada fathah sebagai tanda jarnya. Tapi dia mukaddarah. Kenapa? Karena terhalang oleh alifnya itu tidak bisa tampak. Li'annahu ismun mamnu'an minas karena dia termasuk ism mamnu' minas sarf. Wal ma'ni'u lahu minas Alifu alifut maksuratu yang mencegah dia dari sorof adalah alif taknis maksura. yang mencegah dia dari tanwin dan mencegah dari jar dengan kasrah itu adalah alif taknis maksura itu tadi ini tentang mu'annas dengan alif tadi kok Allah alam disebutkan jamul muannas salim mungkin yang dimaksud at-ta'if bil alif Allah alam anis ya uh, awal tadi ya kalau hmm. anis isyaratun ila syai'in ila ayyi syai'in ila muannasi kam apa samuhu ya Allah alam mungkin yang dimaksud at-ta'if bil alif Tadi disebut apa? Jamul mu'annas salim karena tidak nyambung. Kalau jamak mu'annas salim. Jadi ya Allah alam yang lebih tepat yang dimaksud dengan tanis bil alif. Mungkin salah penulisan atau salah cetak. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi sudah tentang taknis dengan alif. Yang berikutnya al tuh bi ghairil alifi, muannas dengan selain alif. Mata pulu fihi, apa yang kau katakan padanya tentang muannas dengan selain alif ini? Lafziyatun, jadi secara lafal, maknawiyatun secara makna, lafziyatun maknawiyatun secara lafaz dan juga makna. Jadi muannas yang selain dengan alif ada tiga macam ini. Lafzi, maknawi, kemudian lafzi maknawi. Hati lafziyatan maknawiyatan. Berikan contoh, datangkan yang lafziyatan maknawiyatan. Secara lafad dan juga secara makna. Aisyatu. Contohnya ini, lafadnya mu'annas, ada tak tak taknis, kemudian maknanya juga mu'annas, ini nama seorang perempuan. Ja'ani hulamu Aisyata, datang kepadaku. Iya. Hulam Aisyata, hulam itu bisa bermakna budak ya tidak bisa bermain anak kecil atau pelayan tidak bisa bermakna e, makna dari hulam yaitu siap, datang kepadaku hulamnya Aisyah Ja'a i'rabnya Ja'a fi'lun ma'ubin al ya'u yaknya adalah maf'ulun bihi ya ja'ani ja'a itu fi'il maudi kemudian ya adalah itu maf'ul bihi ya untuk mutakalim ya sebagai maf'ul bih. Kemudian anu wan nunu nunul wiqayati. Nunnya adalah nun wiqayah. Jadi antara ja'a dengan ya mutakalim itu ada nun. Itu yang disebut dengan nun wiqayah. nun. Karena antara fi'il dengan domir ya mutakalim tidak bisa langsung bersambung. Ya. Untuk mencegah fi'il kasrah. Karena fi'il tidak bisa dikasrah. Sehingga untuk mencegah fi'il kasrah maka didatangkan huruf nun tersebut. Ya. Dan disebut dengan nun wiqayah. Ya. Nah fungsinya ya, wiqayah itu kan menjaga atau melindungi. Jadi nun wiqayah itu nun yang menjaga melindungi fi'il supaya tidak kasrah ketika bertemu dengan ya mutakallim. Ya. Ja'ani bukan jai dan seperti itu tapi jani. berikutnya gulamu fa'ilun marfu'un sebagai fa'il maka dia marfu' wa huwa mudhafun dan dia keadaannya mudhaf mudhaf ilahnya apa Aisyata Aisyata mudhafun ilaihi ini sebagai mudhaf ilaihi majrurun bil idafati dia majrur bil idofati dengan sebab idofah tadi sebagai mudof ilai maka dia menjurur wa alamatu jarihi al fathatu tanda jarnya dengan fathah niyabatan amil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu ismun la yang sorifu karena dia termasuk ism yang tidak menerima tanwin wal mani'ulahu al alamiyatu wa ta'nitu yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah dia merupakan nama wa ta'nits dan muannas. Dan tadi muannasnya lafzi maknawi. Hmm. Itu yang ketiga dari tanwin, alam dan taknis. Jenis taknis yang berikutnya yang selain dengan alif, at-taknisul yu taknis secara makna. Contoh, wa an Zainab binti Jahshin dari Zainab bintu Jahash an harfu jarrin an adalah huruf jar zainaba ismun majrurun bi an ism yang majrur dengan sebab an wa alamatu jarihi al fathatu tanda jarnya dengan fathah dibaca zainaba ya ini niabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah li'annahu ismun la yang sarihu karena dia itu adalah ism yang tidak menerima tanwin wal mani olahu al alamiyah wa ta'mitu yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah dan ta'mid merupakan nama dan dia muannas ma taqulu fi talhat fi talhah apa yang kau katakan pada kata talhah hal huwa mamnu'un min sarfi apakah dia mamnu' min sarf in qulta mamnu'un jika kau mengatakan mamnu' qulna ghairu sahih kita katakan tidak benar wa in qulta ghairu mamnu'in jika engkau mengatakan ghairu mamnu, kulna ghairu sahihin juga tidak benar. Pada lafatul ha, kalau langsung dikatakan mamnu minasar belum tentu benar. Kalau langsung dikatakan ghairu mamnu minasar juga belum tentu benar. Fihi tafsilun. Di situ ada rinciannya. Fasil, uraikan. Ida urida bihi syaksun jika dimaksud dengan itu adalah syaksun seseorang, fahuwa mamnu'un min sarfi maka dia mamnu' min sarf lil alamiyati karena dia nama wa ta'nif dan dia ta'nif ta'nif yang lafzi karena data tak ta'nifnya wa in urida bihi syajaratun fahuwa ghairu mamnu' akan tetapi jika yang dimaksud itu adalah sejarah pohon atau buah-buahan ya pohon pisang atau buah pisang fahuwa ghairu mamnu' maka dia tidak mamnu' min sarf artinya apa dia tanwin Lima ada kenapa? li'annahu ghairu alamin karena itu karena dia itu bukan nama ya, sejarah tolhatun ya, pohon pisang misalnya atau buah pisang dan bukan nama sehingga apa dia tidak termasuk mamnu insyaallah pada salat wallahu a'lam والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan jadi tentang taknis terakhir tadi pada contoh ya, tolha, tolhatu, atau tolhatun maka perhatikan apa yang ditunjukkan oleh makna, Eh, makna yang disebutkan oleh hafal tersebut kalau itu terkait dengan nama maka dia mamnu' minat karena termasuk mu'annas lafzi adapun kalau tidak terkait dengan nama atau bukan nama tadi yang dimaksud adalah pohon sebuah pohon atau pohon pisang maka dia tidak termasuk mamnu' minat sehingga tanwin ya, tolhatun dan majrurnya dengan kasroh ya talhatin idan at-ta'nitsu al-lafziyu bicai jika demikian ta'nis lafzi dengan ta al maknawiyu kemudian ta'nis maknawi la budda lahu minal alamiyati ya, harus itu berupa nama ya. wala tanfa'u al wasiyyatu dan tidak bermanfaat sifat padanya. Artinya, kalau itu bukan nama, hanya merupakan sifat, maka tidak bermanfaat karena kemudian tidak menjadikan dia mengenal minasor. Walidha Walidzalika oleh karena itu engkau mengatakan marotu bimra'atin qa'imatin ya, melewati seorang perempuan yang berdiri ya. Bimra'atin imatin. Di sini sifat. Ini. Kalau dia sifat tadi la tanfa ya, tidak bermanfaat maksudnya tidak termasuk mamnu minas sehingga dia tanwin dan majrurnya dengan kasrah. La taqulu engkau tidak mengatakan qaimata. Ya, tidak mengatakan bimra'atin qaimata. Lima ya, limaza kenapa? li'annaha laisat alaman karena dia bukan nama bahia wasfun akan tetapi dia adalah sifat jadi untuk yang takmis lafzi maupun maknawi ataupun kedua-duanya lafzi maknawi ini harus berupa alam harus berupa nama kalau berupa sifat maka tidak menjadikan itu mamnu minas bima'rifatin ya, kalimat berikutnya satu kalimat ini selanjutan pada PSCR kemarin ya anif bima'rifatin ya, bima'rifatin isyaratun ilal alaminya jadi bima'rifatin ya, ini sebagai isyarat ilal alaminya di pada alaminya pada terkait dengan nama kayak yang kemarin apa ijma wazin adilan anis, bima'rifatin Anis bima'rifatin jadi di situ penyebutan bima'rifatin sebagai isyarat pada alam pada nama bukan pada sifat ini sampai di sini asilah ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ilal sebab-sebab yang mencegah yang menghalangi sanggin di antara sembilan baru empat yang disebutkan dan diselingi dengan asilah ini. Sebelumnya, sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? ketika menjual satu kata yang apa ada beberapa kemungkinan maka hati-hati perhatikan jangan langsung dinyatakan begini atau langsung dinyatakan begitu seperti tadi tolha dan asma ya, bisa jadi itu mamno minus sarf tapi bisa jadi itu tidak termasuk mamno minus sarf sesuai dengan siapul kalam ya konteks pembicaraannya ya tapi kalau kayak di Yusuf itu dihukumi juga itu nanti masuk yang wujud mas hajam hajam oh yang sekarang ini ya. ada kan rokib wazid wujud matan wujud mah hajam itu nanti ya yang tadi Yusufu Ibrahimu Ismail itu masuk yang hajam yang mana ada yang itu ambiguat sama ya alif ambiguat sama maksur, ya bedanya kalau alif maksurah alif yang ditulis dengan juga ya di akhir kata kalau membudah alif diikuti hamzah di akhir kata ini maksurah ini membudah di akhir kata ya akhir isem dan ini pun nanti juga ada pembahasan seperti tadi ya asma'u dan asma'un. Jadi tidak semua yang alif mamdudah ataupun yang alif maksurah kemudian mamnu minas ada yang tidak, ada yang tetap tanwin. Seperti tadi asmaun sama dari isim itu tanwin. Padahal huruf akhirnya seperti ini. Ada ada pembahasan rinci tapi mungkin di lain waktu insyaallah lagi. Ya memang mukadimah al-ajlumiyah ini masih sifatnya dasar, masih sifatnya tidak. Ini pembahasan-pembahasannya belum apa belum rinci belum secara rinci belum hanya secara keumumannya dulu secara dasarnya dulu <clears throat> Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Kelanjutan dari Pak Ejir kemarin, apa ijma wazin adilan anis Rifatin rakib. Rakib. Dijelaskan di sini ya. Rakib. Al-muradu yang dimaksud dengan rakib at-tarkibul mazdiyu adalah tarkib mazdi. Ya, ini ya, ada. Hmm? yang, lima rifatinnya lima rifatin tadi terkait dengan nangis oh terkait dengan nangis tadi iya jadi bima rifatin isyaratan ilal alamiyah itu terkait dengan anis tapi bukan nomor lima dia Bukan Yang nomor lima rokit Yang ini ya, rokit Jadi yang nomor lima itu rokit Bima rifatin bukan ya, jadi ma'rifatin ini isyarat kepada nama alam pada pembahasan sebelumnya. Yang kelima, rokib. Al-Muradu yang dimaksud dengan ini rokib, at-tarkibul masjid adalah tarkib masjid. Jadi istilah-istilah seperti ini ya tidak perlu dipaksakan harus diterjemahkan ya. Ya sesuai dengan apa yang ada yang saja ya. Ini seperti muktada khobar ya, sebut saja muktada khobar. Ya. Fi'il ya fi'il, isim ya isim ya sudah. Tidak usah diterjemahkan kata kerja atau kata benda atau yang lain karena nanti akan berbeda. Tertib masjid. Ya, apa itu? Dijelaskan nanti ya di sini. Wan nahwiyuna indahum at-tarakibu. Ya. Para ahli nahu ya, di kalangan mereka mengenal beberapa tarkib. Kalau yang dimaksud dengan tarkib sendiri secara bahasa itu susunan, bentukan atau susunan kata itu tarkib. Nah, tarkib tersebut ada beberapa macam di kalangan ahli nahu. At-tarakibu anwa'un ya. Ada beberapa macam tarakib tersebut. Yakni tarkibun idhafiyun, tarkib idhafi. Terkait dengan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian tarkibun isnadiyun, tarkib isnadi. Ya, nanti akan dijelaskan insyaallah. Kemudian yang berikutnya tarkibun masjiyun, tarkib masji. Jadi ada tiga tarkib di kalangan ahli nahu. Ya, tarkib idofi, tarkib isnadi, dan tarkib masji. Dan yang dimaksud dengan tarkib di sini apa? Dari dua kata ya, menjadi satu susunan yang namanya susunan kan tersusun dari minimal dua kata ya jadi bukan hanya satu kalau hanya satu bukan tarkib namanya yang dimaksud dengan tarkib itu nanti akan tersusun dari minimal dua kata tersusun menjadi satu nah susunan itu ada beberapa macam susunan dari dua kata menjadi satu ada beberapa macam bentuk tarkib ibofi, tarkib isnadi dan tarkib mazdi jadi ini bukan kalimat bukan jumlah bukan jumlah mufidah, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Tapi berupa satu kata yang tersusun dari dua kata dengan bermacam-macam susunan ini. At-tarkibul ibafiyu Tarkib ibafi Huwa al-jari Baina mudafi wal mudafi ilaihi Yakni yang terjadi di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Sesuai dengan namanya, idofi, tarkib idofi, Berarti apa? Terkait dengan idofa, yakni antara mudhaf dan mudhaf ilaih. insya Allah ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, yang demikian disebut dengan tarkib idofi. Karena lalu tak seandainya sebagaimana seandainya engkau mengatakan Haza kitabu fulanin. Ini adalah kitab fulan, kitab miliknya si fulan. Ada tartibun idhafiyun. Ini adalah tarkib idofi Kitabu fulanin. Kitabu mudaf, fulanin mudaf ilai. Ini semacam ini disebut tarkib idofi <clears throat> yang berikutnya, yang kedua, at tarkibul isnadiyu, tarkib isnadi. Tarkib isnadi. Apa yang dimaksud dengan tarkib isnadi? ma tarakkaba min mubtada'in wa khabarin au fi'lin wa fa'ilin yakni tarkib yang tersusun dari mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il yang tadi perlu ditekankan ya ini bukan kalimat bukan jumlah mufidah tapi kata kata yang tersusun dari dua kata minimal ya. Nah, susunan itu untuk target isnadi dia tersusun dari mubtada dan khobar atau tersusun dari fi'il dan fa'il. Jadi walaupun tersusun dari mubtada dan khobar atau tersusun dari fi'il dan fa'il, tapi target isnadi ini bukan jumlah, bukan jumlah mufidah, berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna, tapi tetap dia target, jadi berupa satu e, satu kata tapi satu kata itu tersusun dari mubtada khobar atau satu kata itu tersusun dari fi'il dan fa'il dijelaskan ya nanti ada contoh-contohnya nanti paham Hada lil naw'ani laisa lana fihi ma dakhlun dua macam ini yaitu target idofi dan target isnadi ya, tidak ada bagi kita apa e, masuk dalam pembahasan ini. Maksudnya dua macam target tersebut, target idofi dan target isnadi ini tidak termasuk dalam pembahasan kita tentang mamnu' minas Kenapa? di anal murakkaba tartiban idofiyan karena murakkab eh, kata yang tersusun berupa target idofi yakunu ala hasabil awamili maka keadaannya sesuai dengan amil-amilnya ya tarkib idofi keadaannya keadaannya nanti akan sesuai dengan amil-amilnya yakni pada mudof itu nanti akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat kalau, kalau marfo ya bisa marfo mansub atau majuro dengan tandanya masing-masing ini itu pada tarkib idofi Wal murakkabu tarkiban isnadiyan adabun murakkab dengan tarkib isnadi tuqaddaru alaihi al harakati tuqaddaru alaihi al harakatu takdiran harakat-harakatnya itu ditakdirkan harakat-harakat padanya itu ditakdirkan tidak tampak secara lafaz tapi ditafsirkan benar-benar ditafsirkan ya, tidak bisa tampak misal misal murakkabi tarkiban idafiyan contoh untuk murakkab ya, susunan dengan tarkib idafi idza qulta jika engkau mengatakan jaa gulamu zaidin gulamu zaidin dijelaskan gulamu fa'ilun wa mudhafun gulamu dalam kalimat ini kedudukannya sebagai fa'il ya, maka dia marfo ya dengan bomah gulamu kemudian keadaannya dia sebagai mudof ya. terkait dengan bentuknya susunan ini mudof. ya, Zaidin mudofun ilaihi Zaid sebagai mudof ilaihinya jadi lafad ulam dikaitkan dengan kalimat pada jumlah itu dia sebagai fa'il ya, sehingga marfo dengan bomah gulamu tapi kalau dilihat dari sisi bentuknya sendiri, bulan itu sebagai mudhof, Ya, kemudian Zaidan sebagai mudhof ilai dari bulan tersebut. Ini target yang idofi demikian. Sesuai dengan amilnya tadi. Karena sebagai fa'il maka dia masuk dengan gula Gulamu. Adapun yang mudhof ilai itu selalu majrur. mudhof ilai selalu majrur. Zaidin. <clears throat> <clears throat> Yang berikutnya at tarkibul isnadiyu. Tarkib tarkib isnadi. An tusammiya sahfan. Contoh ya. An tusammiya sahfan Zaidun qa'imun. Misalnya jika engkau memberi nama seseorang Zaidun qa'imun. Ini nama orang, bukan kalimat Zaidun qa'imun itu bukan kalimat ya, bukan Zaid berdiri, tapi ini nama orang Zaid qa'im kalau di sini banyak seperti ini. Zaidun qaimun, Zaid Zaidun qaimun. Ini nama orang ya. Jadi seseorang bernama Zaidun qaimun. Ya. Ada murakkabun tarkiban isnadiyan. Ini adalah murakkab susunan tarkiban isnadiyan tarkib isnadi. Ya. Kenapa? Kalau diperhatikan secara asal ini seperti pada mubtada khobar zaidun sebagai mubtada qaimun sebagai khobar ya kan tetapi tidak dimaksudkan suatu kalimat ya zaidun qaimun ini tidak dimaksudkan sebagai suatu kalimat walaupun dia tadi seperti atau asalnya sama dengan mubtada khobar tapi ini tidak dimaksudkan sebagai suatu kalimat yang dimaksud di sini Zaidun Qaimun ini adalah nama seseorang Ya, tidak kan? Tidak ya. Ini bukan kalimat, tapi itu nama seseorang yang susunannya seperti pada jumlah isinya tadi. Nama seseorang bentuknya susunannya seperti pada mubtada khobar. Nah, bagaimana tentang target isnadi ini? Nu'ribuhu bi harakatin muqaddaratin ala akhirihi kita mengikrabnya dengan harokat-harokat yang muqaddarah harokat-harokat yang ditakdirkan pada huruf akhirnya pada huruf akhirnya contoh jaa zaidun qaimun zaid qaim datang ini namanya memang zaid qaim zaid qaim datang jaa fi'lun ma'bin jaa ini fi'l ma'bi zaidun qaimun semuanya, tidak hanya Zaidun saja atau Qaimun saja, tidak, tapi ini semuanya Zaidun Qaimun. Ini satu susunan, satu kesatuan. Ya. Karena tadi ini nama orang, Zaidun Qaim. Ya. Sehingga di sini ketika mengikrar juga disebutkan keseluruhannya, tidak dipisah-pisah, tidak Zaidun satu, i'rabnya demikian, kemudian Qaimun, i'rab demikian tidak. Tapi ini satu kesatuan, atau susunan yaitu tarkib isnadi tadi. Sehingga disebut keseluruhan. Zaidun qaimun marfu'un. Jadi nama ini Zaidun qaimun ini marfu' bi dhammatil muqaddarati dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Ala akhirih pada huruf akhirnya. Ya. Sepintas kalau dilihat Zaidun qaimun huruf akhirnya dhammah tanwin itu ya pada qaimun. Tapi bukan itu yang menjadi tanda rofahnya. Karena itu bagian dari target isnadi yang menjadi tanda marfoknya bomahnya darah ditakdirkan tidak tampak. Ini. Mana amin zuhuriha al hikayatu yang yang mencegah dari tampaknya bomah tersebut adalah al hikayah ya, penyebutannya itu. Karena memang namanya demikian Zaidun Qaimun. Ya, jadi bomahnya sebagai tanda rofa tidak bisa tampak. Berbeda dengan gulamu tadi Zaidin, gulamu domanya bisa tampak. Karena itu idofi. Tapi kalau isnadi tidak bisa tampak. Jadi mukaddarah. <clears throat> Ini contoh target isnadi yang tersusun dari mustada khobar. Contoh yang berikutnya. Yujadu rajulun didapati seseorang. Isanma yang dinamakan dengan syaba kornaha. Benar ini ada. Ya, artinya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Ada seseorang yang bernama seperti ini, Syaba Kornaha, Fakulu, engkau katakan misalnya, Ja'a Kornaha Datang syaba Kornaha, Jadi seseorang bernama syaba Kornaha, Kemudian dia datang, maka dikatakan syaba Kornaha datang. Wa ra'aitu syaba qarnaha. Aku melihat syaba qarnaha. Wa marartu bi syaba qarnaha. Aku melewati syaba qarnaha. Jadi orang yang bernama, orang yang bernama syaba qarnaha. Ini satu nama. Ya, sudah jadi satu nama satu sunan. Ya, jadi satu nama dan tadi ini termasuk target isnadi. Ini. Yang tersusun dari fi'il dan fa'il ya. Kalau Zaidun Qa'imun tadi contoh tarkib isnadi yang tersusun dari mubtada khobar kemudian untuk qarnaha ini contoh target isnadi yang tersusun dari fi'il dan fa'il tapi sekali lagi ya bedakan ini bukan jumlah fi'liyah atau bukan jumlah mufidah bukan kalimat tapi ini nama seseorang yang bentuknya berupa target isnadi Hada laisa lana fihi tadakhulun tadakhulun. Ya, ini ya, bagi kita tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam mamnu min as-sarf. Limadha? Kenapa? Li'annahu yu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala akhirih. Karena dia di dengan harakat-harakat yang ditakdirkan pada huruf akhirnya mana amin zuhuriha al hikayatu yang mencegah tampaknya harakat harakat tersebut adalah al hikayah dalam penyebutannya kornaha syaba kornaha di situ huruf akhirnya alif ataupun seandainya bukan alif juga tetap sama saja karena ini target isnadi tadi jadi pada kalimat pertama syaba kornaha dia marfo sebagai fa'il ya marfo tanda rafa'nya dengan dhammah, dhammahnya muqaddarah pada huruf akhirnya. Syaba qarnaha huruf akhirnya di situ ada bomah tapi muqaddarah. Tidak bisa tampak, kenapa? Karena dia target isnadi. Penyebutannya demikian. Ra'aitu syaba qarnaha. Di sini syaba qarnaha maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi, mansubun maka dia mansub. Tandanya dengan fathah muqaddarah fathah yang ditakdirkan padahal huruf akhirnya. Ya, syabakornaha. Huruf akhirnya sebenarnya fathah, tapi dia tidak bisa tampak. Ditafsirkan kenapa? Karena dia tarkib isnadi. Tidak bisa tampak. Marartu bi syabakornaha. Bi ada huruf ba sehingga syabakornaha di sini majrur dengan sebab huruf ba tersebut. Tanda jarinya dengan kasrah. Kasrahnya mufaddarah ditafsirkan pada huruf akhirnya. Tidak bisa tampak karena penyebutannya demikian. Ya. Jadi untuk target isnadi sebagaimana target ibadhi ini tidak termasuk mamnu minas saraf. Ya, karena tandanya itu e, darah, ya. bukan termasuk mamnu minas saraf. Untuk yang target isnadi itu mukaddarah ya. Ini. Nah, sekarang yang termasuk mamnu minas saraf yang mana? Yang ketiga. Ada ada tiga tarkib kan, tarkib idofi, tarkib isnadi dan tarkib mazji. Tarkib idofi dan tarkib isnadi tidak termasuk mamnu min syarat. Yang termasuk mamnu min syarat yang ketiga yaitu tarkib mazji. التركيب المزجي هذا الذي يشير إليه الناظم في قوله ركب Tarkib mazhi inilah yang diisyaratkan oleh An-Nazim yang yang melantunkan syair, yang mengucapkan syair tersebut. Fi qawlihi dalam ucapan dia, dalam syairnya, rakib. Dia ijma wazin eh, adilan anif bima'rifatin kemudian rakib. Yang diucapkan penyair dalam ucapan ini rakib. Yang dimaksud apa? Target mazji. Bukan target idofi dan juga bukan target isnadi. Apa yang dimaksud dengan tarkib mazi at-tarkibul maziyu antaktia bi kalimataini ya, yaitu engkau mendatangkan dua kata ya, tarkib mazi engkau datangkan dua kata taj'aluhuma kalimatan wahidatan kemudian engkau menjadikan keduanya menjadi satu kata asalnya dua tapi sudah dijadikan satu sudah jadi makna baru jadi bukan arti masing-masing masih ikut di situ, tidak, tapi ini sudah menjadi makna baru. Ya, kalau mudhaf mudhaf ilaih gulam muzaidin kan artinya masih sesuai dengan asalnya masing-masing. Gulam anak laki-laki atau budak, Zaid nama orang, budaknya Zaid, ya. Yang isnadi juga demikian. Ya. Tapi untuk yang mazdi ini asalnya dua kata, kemudian dijadikan satu kata dan mempunyai makna yang baru terlepas dari makna asalnya. Mislu contoh khatra mautu, khatra maut. Hadra maut ya orang Indonesia mengatakan hadra maut. Itu khatra mautu. Hadhihi kalimatun mukawwanatun min kalimataini. Ini kata yang tersusun dari dua kata. yakni habara wa mautu. Asalnya dari habara dan mautu. Kemudian dijadikan satu menjadi hadro maut. Kemudian apakah kemudian artinya hadir kematian atau mati hadir kan tidak? Ini sudah menjadi satu kata sendiri, sudah punya makna baru lagi. Ya, nama sebuah tempat, hadro maut. Bukan berarti tadi menghadiri kematian atau semacam itu tidak. Itu sudah terlepas dari makna asalnya. bakku. bakku. Ba'la bakku. Hadihi kalimatun mukawwanatun min ba'la wa bakka. Ini kata yang tersusun dari kata ba'la dan bakka. Sudah jadi satu. Jadi dua kata jadikan satu punya makna baru. Ba'la bakka. Nah yang seperti inilah yang disebut dengan tarkib masjid. Beda ya dengan idofi dan juga beda dengan isnadi yusammuna hada dan masjidan. Mereka menamakan ini dengan tarkib masjid. Ya. Hada murakkabu dan masjidan. Susunan ini tarkib masjid yurfa'u bi dhammati. Dirofakan dengan dhammah. Jadi pada huruf akhirnya qadra mautu. Huruf akhirnya. Jadi bukan bagian yang pertama. Kalau idofi pada bagian yang pertama. Pada mudofnya. Itu idofi. Tapi kalau masjid dia ya, yang akhirnya karena sudah jadi satu kesatuan maka yang akhir khodro mautu saknya yang jadi akhir bakla bakku kaf yang jadi akhir itu yang menjadi e, tempat tanda Arab nantinya jadi dia dirofakan dengan bomah khodro mautu bakla bakku wa yunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah khodro mauta bakla bakka seperti itu wa yujarru kadzalika bil fathati dan demikian pula dia dicarkan dengan fathah ila hatramauta ila ba'labaka misalnya niabatan anil kasrati dicarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah li'annahu ismun la yansarifu karena dia isim yang tidak tanwin ini wal ulahu minasarfi yang mencegah dia dari tanwin al <clears throat> alamiyatu dia berupa nama wa tarkibul masji dan berupa tarkib mazji jadi alasan yang mencegah dia dari tanwin adalah karena dia nama alam kemudian berupa tarkib mazzi. Contoh, safartu ila khatra mauta. Ila khatra mauta. Safartu fi'lun wa fa'ilun. Safartu ini fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya safar, fa'ilnya dhamir Ila harfu jarin. Ila adalah huruf jar hatra mauta hatra mauta dengan tak e, di fathah ya ismun majrurun bi ila ism yang majrur dengan sebab ila wa alamatu jarihi al fathatu niyabatan anil kasrati tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah ya annahu ismun la yansarifu karena dia termasuk ism yang tidak menerima tanwin wal mani'u lahu min al alamiyatu wa tarkibul mazdi yang mencegah dia dari tanwin adalah alam merupakan alam nama buat tarkibul mazji dan berupa tarkib mazji. Contoh berikutnya, tu ila ba' tu fi bak labakka, Aku tinggal di labak, Nama sebuah tempat. Aqamtu fi'lun wa fa'ilun. Ini fi'il dan fa'il. Akam itu fi'ilnya, dhamir sebagai fa'ilnya. Fi huruf harfu jarin, fi adalah huruf jar. Ba'la bakka ismun maj'rurun bi fi. Ism yang maj'rur dengan sebab fi. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrati. Tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti dari kasrah. annahu ismun la yang sarifu. Karena dia adalah ism yang tidak menerima tanwin. Lil alamiyati. Karena sebab dia merupakan alam nama. Buat tarkibi dan termasuk tarkib. Yakni tarkib mazdi. Tadi yang disebutkan alam ya nama. Kalau sifat bagaimana? Hal al wasiyatu turakkabu bihadi tarkibi apakah sifat itu disusun dengan susunan ini dengan tarkib ini la tidak at tarkibu alamiyatun fakat jadi tarkib mazdi ini hanya pada nama terkait dengan nama saja tidak pada sifat Nih. Ini tentang tarkib nabi pada nama saja, tidak pada sifat. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini yang target nabi sebetulnya sama dengan ini juga apa namanya? Yang masih Beda bedanya dengan kan maknanya juga sama-sama baru yang dicontohkan di sini kan nama orang bedanya sama hmm. kalau yang isnadi itu dia tersusun dari mubtada khobar atau fi'il dan fa'il Soalnya bayangan saya tadi kayak semacam marab tuh kayak gitu kan Iya. Isnadi itu apakah bisa masuk isnadi bisa seandainya ada orang namanya marotu itu isnadi karena kenapa karena dia tersusun dari fi'il dan fa'il Marotu itu fi'il dan fa'il kalau seandainya ada nama orang Marotu, berarti itu yang terkib isnadi. Kalau yang mazdi itu tidak tentu katanya. Bisa sama-sama fi'il atau sama-sama isen asalnya ya. Atau isen dan fi'il tidak menentu. Dan susunannya juga tidak seperti mubtada sabar ataupun tidak seperti fi'il dan fa'il. Sudah berbeda susunannya. Hadara maut, mautun menjadi hadramaut kan bukan hadramaut sendiri kalau dilihat itu bukan fi'il dan fa'il tapi sudah jadi satu tapi kalau syaba karena ha tadi syaba itu fi'il karena itu fa'ilnya kan jelas masih jelas jadi untuk yang isnad itu bentuknya masih jelas mana fi'il, mana fa'il atau mana mubtada, mana khobar itu masih jelas. Syaba itu fi'il, karena fa'ilnya. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Masih jelas, tampak. Maka yang demikian itu target isnadi. Tapi kalau target mazi tidak jelas. Lafadznya juga mungkin ada perubahan ya. Dari habara maut mautun menjadi hatra mautu ya. Dari ba'la eh, atau ba'lu ya. Dan bakku menjadi ba'la bakku. Ya. Jadi ada bersatu kemudian ada mungkin satu dua harakat yang berubah dan bentuknya tidak jelas lagi Apakah ini fi'il fa'il ataukah mubtada khobar tidak tidak jelas lagi. Khatrul maut apa ini? Apakah fi'il fa'il? Enggak, enggak juga, tidak enggak jelas ya. Bak labak juga tidak jelas. Nama tempat ya? Nama tempat. Khatrul maut, bak labak. Jadi intinya yang asmati itu nama sesuatu yang masih tersusun mutata khobar atau fi'il fa'il. Yeah tersusun seperti bentuk mubtada khobar dan fi'il dan fa'il dan itu masih tampak bisa ditentukan ini mubtada ini khobar ataupun ini fi'il ini fa'il Ada lagi yang ditanya ditanyakan? Kenapa tadi nggak ikut pembahasan ini ini yang Iya. Nah, jadi untuk yang isnadi maupun idofi karena itu, itu tidak mencegah kata tersebut dari tanwin ya jadi tetap bisa tanwin ya misalnya tadi gulamu zaidin zaidin tetap tanwin kan huruf akhirnya yang tarkib isnadi zaidun imun tetap tanwin ya, walaupun itu sudah satu tarkib tapi tetap tanginya tetap ada syaba kornaha ya, kebetulan di sini korna ya itu isim musanna ya. tapi yang jelas apa itu tidak menghalangi dia dari tanwin jadi tanwinnya tetap bisa ada tetap tetap ada kalau memang dia e, lafadznya dengan tanwin berbeda dengan yang masji hot dari halbara dan mautun misalnya taklun dan bakun asalnya tanwin. Tapi ketika disatukan hadra mautu tidak menjadi tanwin. Kak lakaku tidak menjadi tanwin. Jadi ketika sudah jadi satu hilang tanwinnya. Tapi kalau yang lainnya tadi ketika sudah disusun jadi satu kalau memang itu tanwin ya tetap tanwinnya ada. Gulam Zaidin. Zaidun imun. Sehingga apa yang isnadi mempunyai idofi tidak termasuk dalam pembahasan e, eh, manno yang termasuk adalah yang masjid saja. Ada lagi yang ditanyakan? yang isnadi tadi yang misalkan zaidun uh, imun walaupun maknanya begitu tapi nanti tanda eromnya sini rumah mukaddara kalau masuk ya kalau mansub ya nanti di sini fathah mukaddara kalau menjadi ya kasroh mukaddara pada huruf akhirnya ini jadi bukan bukan ini ya yang menjadi rofa dia akan tetap dia akan tetap berumah terus secara zahir ya Ja'a Zaidun qa'imun itu Zaidun qa'imun itu bi Zaidun qa'imun Seperti itu Jadi bukan Ra'aitu Zaidan qa'iman bukan seperti itu tetap roa itu zaidun qaimun ya, roa itu zaidun qaimun mansub dengan fathah tapi dia muqaddarah itu berlaku untuk semua asmati asmati mungkin kalau mencari apa ya pembanding dalam bahasa Indonesia itu banyak sebenarnya kalau yang Nazi ya yang Nazi itu banyak di tempat ini Wonosiri, Wonosari, Kulon Progo semacam itu itu Nazi ibaratnya kalau kalau dibanding-bandingkan ya yeah. seperti itu dalam bahasa Indonesia atau di tempat kita banyak anyar, Kulon Progo Wonosiri ya kalau di sini fase ya. jadi dalam bahasa Arab semacam itu mungkin termasuk yang Nazi tadi nah kalau yang isnadi apa ada juga sebenarnya ada yang ditanya Ya? itu yang jelas ya isnadi itu bukan kalimat tapi itu satu nama ya, satu kata ya, lebih tepatnya satu nama ya yang bentuknya susunannya berupa mubtada khabar atau berupa si dan fa'il nama nama orang nama seseorang tapi bentuknya susunannya berupa mubtada khabar atau si dan fa'il itu yang isnadi Ada lagi yang ditanya? <clears throat> Untuk yang berikutnya disebutkan di situ wazid. Ya. Jadi kelanjutan dari syair kemarin, rokit wazid. Tambahan. Tambahan apa yang dimaksud? jadi tambahan alif dan mim dan pembahasannya insya Allah pada waktu yang datang ya kita panjang dengan waktunya kita Wallahu a'lam untuk malam ini dulu dan sebelum Ramadan mungkin tinggal dua pertemuan insya Allah kalau tidak ada dua pertemuan sebelum Ramadan. Nanti Ramadan bagaimana?